Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kata beliau, "Na barakallahu fikum." Tafadhal. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum mengenai kaidah yang kemarin yaitu bahwasanya al-asl fi nahyi yaqtadil fasad. Hukum asal larangan itu nah barakallahu fikum nah mengharuskan untuk apa? Perbuatan itu kalau dilaksanakan rusak. Paham ya? Nah, jadi yang namanya larangan itu barakallahu fikum hukum asalnya apa? Yaqtadi al-fasad. Yaitu mengharuskan rusaknya perbuatan itu kalau dikerjakan. Paham ya? Antum dilarang Misalkan barakallahu fikum enam salat menghadap kuburan. Larangan itu kan? Lah kalau antum malah salat, rusak amalannya. Karena apa? Telah melanggar larangan tadi. Hukum asalnya pak An-nahyu yaqtadil fasad. Sebagian ulama mengungkapkan bahwasanya pak Al-aslu fin nahyi nam yaqtadil fasad. Hukum asal larangan itu nah barakallahu fikum mengharuskan rusaknya perbuatan kalau dilaksanakan. Paham ya? Seperti itu nah barakallahu fikum. Naam Nah, kita lihat lagi. Berikutnya barakallahu fikum. Kemarin mengenai transaksi jual beli, kata beliau walau al insanu ala syira'i akhi fa inna syira'a yakunu fasidan. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai' ba'd. Artinya kita kita ulangi lagi halaman 86 itu. Kalau seandainya ada orang membeli eh, barang yang sudah dibeli saudaranya, belum transaksinya belum clear ini ya, maka sesungguhnya pembelian tersebut dianggap rusak. Paham ya? Contohnya si A membeli barang dari si B. Nah, barakallahu fiikum posisi si A sama si B masih tawar-menawar. Si B ini penyuap pemilik barangnya ya, sandal Eger KW. Kemudian si A beli ini berapa harganya, Pak? Kata si B harganya ini 50 ribu karena KW katanya. Akhirnya datanglah si C. Si C ngomong, "Wah, anak beli berani 60 nih, Pak. Tak beli 60," katanya. Akhirnya kan si B tertarik dengan harga yang tinggi tadi. Jadi berarti si C ini ngerobot itu, ngerobot ingin membeli barang yang akan dibeli saudaranya. Itu haram hukumnya. Paham ya? Walaupun harganya tinggi, walaupun harganya tinggi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa bani 'ala fasadil bai' annahu yajibu al mustari an yarudda as-sil'ah ila al-bai', ya kan? Dibangun di atas rusaknya transaksi jual beli tersebut, Wajib bagi pembeli tadi itu mengembalikan barang kepada apa? si penjual. Wajib yajibu albae ba'i an yarudda saman ilal mushtari. Dan bagi penjual tadi wajib mengembalikan apa? uangnya kepada pembeli. In kana qad Kalau dia sudah menggenggam uangnya, dibalikkan lagi. Karena transaksinya enggak sah. Paham ya? Walaupun dia milih yang agak tinggi tadi itu. Faham maksudnya? Eh, kecuali kalau dia melelang. Melelang tanah satu hektar ini anak jual Siapa yang berani nawar tinggi maka itu yang tak terima misalkan. Berani nawar tinggi. Berarti nanti kalau ada yang nawar rendah dia tolak nggak masalah. Ternyata ada nawar yang tinggi yaitu dia terima nggak masalah karena sudah ada di awal permulaan semacam kesepakatan. Yang berani nawar tinggi itu yang akan mendapatkannya. Paham maksudnya? Tanah satu hektar, ada yang nawar berapa? 500 juta. Dia masih apa? Masih bilang entar dulu. Ternyata ada yang nawar lebih tinggi 600 juta. Dikasihkan sama yang 600 juta enggak masalah. Karena sudah ada apa? kesepakatan di awal permulaan diucapkan bahwa tanah ini dilelang, siapa yang berani nawar yang paling tinggi itulah yang disepakati. Faham maksudnya? Kalau ini faham permasalahan sekarang ini kenapa dianggap rusak jual belinya? Karena transaksi yang pertama belum selesai, datanglah oknum yang nyerobot. Ingin apa? Ingin membeli barang yang akan dibeli saudaranya tadi itu. Mahum insyaallah Husain. ayat berikutnya kita lihat. Wa dalil dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya ilahi bitamrin jayyid. Dalilnya mengenai hal tersebut adalah bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW didatangkan kepadanya kurma yang bagus. Fasa'ala anhu, kemudian Rasulullah bertanya tentangnya, faqalu kunna na'khudhu sa' min hadal bisa'in. Dulunya kami dulunya transaksinya mengambil satu sa' dari dua sa'. Satu sa' yang bagus ditukar dengan dua sa' yang jelek, sama-sama kurma padahal. Ada ribanya enggak situ? ada ribanya, termasuk buah yang ada ribanya kurma. Nah, di situ enggak boleh kita lihat. ini minat tamri radi. Satu sa' yang bagus ditukar dengan dua sa' kurma yang jelek. bi bisalasah. Dan dua sa' dengan tiga sa'. Faqala sallallahu alaihi wasallam ruddu kata Rasulullah. Kembalikanlah. Nah, Kembalikanlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balikkanlah gitu loh. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Transaksi tersebut enggak sah Kenapa enggak sah? Karena kurma yang jenis bagus tadi satu sah ditukar dengan dua sah kurma yang jelek. Terus bagaimana caranya yang tepat, Fajri? Biar enggak terjatuh dalam riba bagaimana caranya? Dia ingin menikmati kurma ajwa satu sah. Dia punyanya kurma sukari dua sah. Bagaimana caranya biar bisa menikmati yang satu sah ajwa tadi itu? Dijual yang dua sah dulu, hasil jualannya untuk beli satu sah yang ajwa tadi itu. Paham ya? Maksudnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fiddin azzani wazakumullah kita lihat sini. Apa kata beliau? Faqala sallallahu ruddu fa amara bi raddih. Rasulullah merintahkan untuk mengembalikan. Mengembalikan apa? Kurma tadi itu. Wa hadza natijatul qaul bil butlan. Ini adalah hasil ha? daripada apa? Inti ucapan yang mengatakan ini adalah batal transaksinya. annana law qulna yabtul dikarenakan kalau kita mengatakan batal wa baqiyatis sil'ah fi yadil mushtari, tapi barangnya masih ada di tangan pembeli, wasaman fi fi yadil uangnya berada di tangan penjual, lam yakun, niscaya tidak sesuai dengan apa? liqaulina innahu batilun. Ma'nan wala na barakallahu fikum wala samarah. Bahwasanya itu nah barakallahu fikum niscaya enggak sesuai dengan ucapan kita apa? batu secara makna dan eh, barakallahu fikum wala samarah enggak ada hasilnya juga. Kalau seandainya apa? sudah dikatakan batal tapi masih barangnya masih ada di tangan nah, pembeli, uangnya masih di tangan apa? penjual. nggak ada hasilnya, berarti nggak ada faedahnya gitu loh. Balabudda min ada tapi harus dibalikkan. Karena kamu jual belinya enggak sah dibalikkan. Eh, yang membeli harga sandal Eiger KW 60 ribu tadi itu kan dia nyerobot. Awal mulanya transaksi si A sama si B itu loh. Si A sedang ngomong sandal sandal Egernya berapa ini? 50 ribu. Tapi KW itu loh. Kan? yang oknum ini ya si C ini ngerobot itu loh. Anak berani 60 ribu pak. Kata si B, ya udah gini gini, 60 ribu nih. Nah, transaksinya bagaimana nih? Batal. Kalau batal ya balik dibalikkan uang 60 ribu lagi. Sandal egernya dibalikkan kepada penjualnya. Transaksi yang pertama selesaikan dulu. Mau enggak itu loh. Si A ini mau enggak beli harga sandal eger KW 50 ribu tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mahfum insyaallah. Irsyad. Sandal eger KW tahu? Ayo, kita lihat sini. Nah, apa kata beliau sini? Walau furidu annahu ta'adzarat al iyadah li tulil muddah. Kalaulah seandainya takdirkan ditakdirkan dia ada udur tidak bisa mengembalikan karena waktunya sudah panjang. Wa wa tasarraf kullan nah wa tasarraf kullun minhuma fi ma ala ilaih. Dan masing-masing sudah ada kegiatannya sudah. Kembali kepada masing-masing. Fahina idin qad yuqal innahu yu'fa anhu. Berarti dimaafkan. Dimaafkan karena sudah Waktu waktunya panjang, ingatnya setelah satu bulan, setelah dua bulan baru sadar. Itu nggak perlu balikan lagi. Cukup bertobat, Cukup ber, bertaubat. lihat. Fahina idan qad yuqal innahu yu'fa anhu aw yuqal innahu binisbah lil mushtari yarud mislahu lil bai'. Nah, ada juga yang mengatakan dinisbahkan kepada si pembeli, maka hendaknya dia apa? mengembalikan yang semisalnya kepada penjual. Wal bai' yarud al qimah al mushtari. Dan penjual ini mengembalikan apa seharga dengan apa? seharga dengan barang yang pernah dia nah barakallahu fikum jual kepada pembeli tadi. Wa hiya al-qimah allati waqa'a al-'aqd 'alaiha fi masabaq yaitu harga yang terjadi apa transaksi pada waktu yang telah lalu. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat pertama kalau sadar itu jual belinya enggak sah, maka apa? Maka kalau sudah lama waktunya enggak perlu dibalikkan lagi. Tapi pendapat yang kedua, kalau seandainya barangnya sudah enggak ada, si penjual ini barakallahu fikum dia mengembalikan seharga dengan barang yang dulu apa? Yang dulu pernah dijual. Kemudian si pembeli ini juga mengembalikan yang nam seharga barang yang semisalnya. Semisal barang yang pernah dibeli sama dari penjual tadi itu. Paham ya? Itu pendapat yang kedua na'am kalau fi. Kita lihat sini. Wa min dzalika law a'taqa ar rahim al-'abda alladhi rahanahu. Demikian pula kalau seandainya ada orang rahin yaitu yang menggadaikan seorang budak dia memerdekakan budaknya. Nam yang dia gadekan. Fasahih annahu la yasih Nam itquhu binaan 'alal qa'idah. Pendapat yang sahih tidak dibenarkan memerdekakannya itu dibangun di atas kaidah. Paham maksudnya nih? Karena apa kaidahnya? Barang gadean itu enggak boleh di nam barakallahu fikum ikut campur ya yang menggadaikan tadi itu sampai selesai urusannya. Jadi barang digadaikan itu enggak boleh diambil sampai selesai pergadaiannya itu loh. Nah ini dia apa barakallahu fikum? Nah, dia ingin memerdekakan budak yang dia gadaikan. Dia gadaikan budak. Eh, Gadaikan budak tapi sama pemilik budak ini mau diperdekakan itu loh. Menurut kaidah itu nggak boleh. Karena pergadaiannya belum selesai gitu loh. Selesaikan pergadaian dulu baru diperdekakan budaknya. Seperti itu kita lihat. Wa in kana ba'dul ulama qala yasih wa tu'khad qimatuhu rahnan makana. Sebagian ulama mengatakan enggak masalah, boleh sah-sah saja dan diambil apa? Harga yang senilai dengan apa? Nah, barakallahu fikum pengganti apa? Barang yang digadaikan tadi itu. Faham maksudnya nih? Jadi barang gadaian itu jangan diambil sampai selesai pergadaiannya. Amlum. Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum gadaikan motor ke orang, "Pak, ana pinjam uang 3 juta, Pak. Motor Jupiter Z ini tak gadaikan ke antum sebagai nanti jaminannya." Pahamnya? Ternyata apa? Ternyata suatu ketika barakallahu fikum Eh, nah, yang minjamkan uang tadi itu kan sudah mendapat barang gadaian tadi. Pada asalnya dia nggak boleh menjual barang gadaian itu nggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sampai apa sampai selesai pergadaiannya. Selesai pergadaiannya kesepakatan satu tahun dibalikkan 3 juta. Ternyata nggak balik satu tahun. Maka apa? Motor tadi Jupiter Z boleh dijual. Kalau harganya 5 juta, bagaimana 5 juta? Yang dibalikkan kepada pemilik motor berapa? 2 juta. Karena minjamnya kan cuma 3 juta. Ya enggak? Motornya jual laku 5 juta. Ketika dia menggadaikan minjam uang 3 juta. Paham ya? Tapi enggak bisa bayar setelah setahun. Motornya dijual laku 5 juta. Yang 3 juta diambil sebagai apa? Tebusan tadi itu, yang 2 juta balikkan kepada pemiliknya. Paham ya? Itu dalam pergadaian seperti itu, enggak boleh sembarangan itu na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi dan azza kita lihat di sini. Lau ba'ar rahin rahnah lam yasih li annahu manhiyun an bai'ih masyaallah. Penting sekali ini ya. Kalau seandainya orang yang menggadaikan barang, nah barakallahu fikum, menjual atau orang yang menerima gadaian, orang yang menerima gadaian menjual barang gadaian. Paham belum? Orang yang menerima pergadaian, dia menjual barangnya. Paham belum? Contohnya si A punya barangnya, menggadaikan motornya ke si B. Si B ini jual motornya itu loh, menjual motornya. Ini enggak benar ini karena dilarang. Kenapa enggak benar? Lima fihi min isqati hakil murtahan, murtahin. Dikarenakan apa menggugurkan hak pemilik barang yang digadaikan tadi itu. Lah terus kapan jualnya diperbolehkan? Ingat-ingat. Contohnya si A punya barang digadaikan oleh si B. Karena si A butuh uang 5 juta. Barangnya ini motornya motor metik lah. Beat, beat pop. Paham ya contohnya? Beat pop itu ya. Digadaikan kepada si B. Nah, suatu ketika perjanjiannya setahun balik 5 juta itu. Ternyata belum ada setahun sama si B dijual motornya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena perjanjiannya belum clear. Setelah setahun ternyata si A nggak bisa balikkan 5 juta tadi, barulah si B bertindak. Motor antum mana jual ya? Soalnya perjanjiannya kan setahun balik uang 5 juta tapi nggak balik. Ya udah tafadhol dijual. Ternyata dijual lakunya 10 juta. Berarti yang balik kepada pemilik motor tadi itu cuma 5 juta, 5 juta diambil karena sebagai tebusannya. Paham ya? Insyaallah paham insyaallah nih ya. Paham belum andola? Awana barakallahu fikum. Kita lihat sini. Berikutnya kata beliau, lau ausa lil waris, li waris lam tasil wasiyah. Ini penting. Orang hendak meninggal dunia, mewasiatkan kepada ahli warisnya. Kamu tak wasiatkan untuk mendapatkan harta yang ada di tanah yang ada di sebelah rumah sana itu. Nah, wasiat harta itu enggak boleh kepada ahli waris, ingat-ingat ya. Wasiat harta tidak boleh kepada siapa? Ahli waris, harus kepada orang lain. Harus kepada orang lain ya. Contohnya kalau antum atau misalkan si A ini orang tua. Nah, si B ini ahli warisnya. Si A ini enggak boleh mewasiatkan harta kepada si B. Aku wasiatkan tanah 2 hektar itu untuk kamu nanti ya. Itu enggak boleh untuk ahli waris. Wasiat harta hanya untuk selain ahli waris. Wasiat harta. Itu pun enggak boleh melebihi berapa? sepertiga. Enggak boleh melebihi sepertiga. Kalau lebih sepertiga bagaimana? Sepertiga diambil kepada pemilik wasiat tadi itu yang dikasih wasiat, sisanya kembalikan ahli waris. Nah, ini kita lihat. Lau awsali waris, kalau seandainya ada orang berwasiat kepada ahli waris, lam tasih wasiat enggak sah wasiatnya. Li'anna nahya 'adun ila nafsil wasiyah. Dikarenakan larangan tersebut kembali kepada dat wasiat. Adin atau ada. Li'anna nahya 'ada ila nasil wasiyah. Naam. Dikarenakan apa larangan tersebut kembali kepada zat wasiat itu sendiri. Kan enggak boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Lakin idza kana al-manhi, idza kana nahyu asy syai' Nah, li haqqil makhluq fa asqatahu fa asqatahu sahat. Ini penting. Akan tapi kalau larangan tersebut, nah barakallahu fikum untuk hak makhluk yang lainnya maka digugurkan larangan tersebut sahat dan dibenarkan wasiat. Apa maksudnya? Selain ahlu waris maksudnya. Aku wasiatkan tanah 2 hektar yang di belakang pondok itu untuk kamu ya fulan. Kata fulan, iya. Fulan ini bukan ahlu waris. Dia dapat dia karena bukan ahlu waris. Kalau dia ahlu waris enggak boleh. Itu kalau wasiat harta, tapi kalau wasiat bukan harta, wasiat takwa misalkan umum atau enggak kalau takwa? Umum ahlu waris selain ahlu waris dapat. Tapi kalau wasiat harta hanya diperuntukkan selain ahlu Waris itu pun nggak boleh melebihi berapa tadi? Setengah atau seperempat? Nggak boleh melebihi sepertiga. Paham ya? Nggak boleh melebihi sepertiga. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Walihada ja'al hadis la wasinya li waris illa an al warasah. Masya Allah. Artinya apa? Tidak ada wasiat untuk ahlu waris kecuali kalau ahlu waris itu menghendakinya. Ini contohnya. Nam si B itu adalah ahlu waris si A mewasiatkan pada si B. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian posisinya si B ini kan waris, jadi nggak boleh menerima wasiat. Ya. Nah, kecuali apa? Kecuali kalau memang apa? Memang ada kesepakatan semuanya meristui, meridhoi itu lain lagi. Karena apa? Karena sebenarnya harta yang tinggalkan itu bukan untuk orang lain, untuk ahli waris tadi itu. Jadi kenapa para ulama melarang berdasarkan hadis seperti ini, melarang memberikan wasiat harta kepada kepada ahlu waris. Nah, barakallahu fikum karena ahlu waris sudah dapat warisan itu aslinya. Sudah dapat warisan dari peninggalan nah barakallahu fikum keluarganya tadi itu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan nah barakallahu fikum eh, di situ nanti enggak ada yang menghendaki kemudian tidak ada yang istilahnya setuju semua sepakat semuanya maka enggak bisa. Paham ya? Kesimpulannya seperti itu. Wasiat enggak boleh diperuntukkan kepada apa? Naam ahlu waris atau wasiat harta. Wa kama law ba'arrahn. Sebagaimana kalau dia menjual barang gadaian. Wa wafaqal murtahin 'alal bai'. Dan pemilik barang yang menggadaikan tadi itu ini menjual barang gadaian, pemilik barang yang dia menggadaikan tadi, pemilik barang ya. Faham belum antum? Jadi ini menjual barang gadaian disepakati oleh apa? Pemilik barang yang dia menggadaikan tadi loh. Paham ya? Untuk jual enggak masalah jual aja misalkan. Fa innal bai' yasih 'alal qawl rajih maka penjualan tersebut dianggap benar berdasarkan pendapat yang kuat alladhi huwa jawazu tasarrufil fuduli yaitu apa mengenai pendapat bahwasanya diperbolehkannya apa nah memperlakukan atau menggunakan nah barakallahu fikum barang sisa maksud barang sisa itu bagaimana maksudnya itu setelah batas waktu tempo pergadaian itu kok belum balik juga uangnya boleh dia jual dimanfaatkan karena sebagai barang gantinya gitu ya. Nah, karena barang gantian seperti itu. Jangan digunakan, jangan dimanfaatkan kecuali diizinkan. Paham ya? Karena apa kalau nggak diizinkan kan barang gantian yang rusak berkurang. Contohnya ada orang gantikan motor, antum gunakan barang gadaiannya. Lama-lama kan berkurang. Harganya berkurang, rusak, kemudian motornya nah seperti itu, seperti ini rusak. Nah, barakallahu fikum berkurang sehingga apa? Sehingga nggak diperbolehkan sampai batas waktunya kecuali kalau diizinkan tadi itu. Kecuali kalau diizinkan. Berikutnya Lau ba'al insan syai'an majhulan lam yasil bai'. Contohnya juga, ada orang jual sesuatu tapi barangnya majhul, enggak diketahui. Paham ya? Contohnya seperti ini, ada orang dia punya kolam, di dalam kolam itu ada ikannya. Ikannya enggak tahu berapa gitu ya. Si A ini ngomong kepada si B, si B, kamu mau mau beli ikan enggak? Mau? Lah berapa jumlahnya? Pokoknya semua ikan yang ada di kolam tak jual ke antum. Lah jumlahnya berapa? Enggak tahu, pokoknya semua ikan yang ada di kolam ini tak jual ke antum. Nah, ini kan nggak boleh. Kenapa majbul? Berapa jumlah ikannya? Dibayar satu juta sama si B tadi. Setelah dipanen ternyata apa? Ikannya mentiga, lele, bawel, sama apa? Sama tombro. <laughs> Tombro itu nilai itu ya, sama teman nilai itu ya. Lele, bawel, sama apa? Tombro. Bawel itu bawal. Ya, nah, kalau Nah, ternyata kan tertipu di situ. Satu juta dibayar ternyata teman ikannya mentiga. Itu namanya jual beli yang dilarang karena nggak tahu zatnya. Contoh yang lain, aku jual semua ikan laut ini katanya. Lah laut milik siapa? Ikan milik siapa? Paham ya? Itu juga nggak boleh. Panen dulu, ditimbang, dikiloin, clear, barangnya ada, jual. Paham ya? Jual beli harus ada seperti itu. Jual beli online pun sama juga. Upayakan barang-barang yang dijual itu sudah diketahui sifat-sifatnya, difoto dulu. Misalkan ini ori atau kawin, jelaskan jangan bilang bilang ori padahal KW. Paham maksudnya? Eh, ori itu apa sih? Original, asli. Kawin apa? Hah? Tiruan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tiruan ya. Nah, kita lihat sini. Apa kata beliau? Li'annahu manhiyun anhu bidzatih. Karena secara zatnya dilarang. Jual beli barang yang enggak diketahui itu dilarang. Sekarang banyak kejadian jual beli online seperti ini. Dia cuma nengok-nengok di toko ini. Enggak ada kesepakatan langsung eh, iklankan dia. Siapa yang mau beli baju, beli sandal, beli motor, itu nggak boleh ya karena barang bukan milik dia. Kecuali kalau dia punya apa? kesepakatan dengan pemilik barang. Pak, ana bantu jualkan motor antum ya. Pemilik barang bilang siap. Bu, ana bantu jualkan baju antum ya. Siap. Baru dia online. Ha? iklankan siapa beli baju, beli barang, barangnya ada itu boleh. Tapi kalau dia barangnya nggak ada, jangan nawarkan dulu, nggak boleh. Karena menjual barang yang tidak dimiliki, yang dia tidak mempunyai anu seperti itu. Kita lihat sini, fa bi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ba'il gharar. Di dalam hadis yang sahih hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya jual beli apa gharar yang ada penipuan. Wal majnun gharar. Perkara yang tidak diketahui termasuk gharar penipuan. Faham maksudnya ya? Jadi kalau menjual barang itu upayakan clear diketahui barangnya, sifat-sifatnya ada, nah dijelaskan ori ataupun tidak. Karena jual beli itu jujur. Kalau jual beli nggak jujur nggak diberkahi. Ingat hadisnya siapa itu? Yang sering kita nukilkan patokan barometer ukuran dalam jual beli. Hadisnya siapa? Hakim bin Hizam muttafaqun alaih. al bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burikat lahuma fi bai'ihima. Burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya apa? Orang jual beli transaksi itu boleh saling milih selama belum berpisah dari majelisnya atau tempatnya. Barang siapa kedua-duanya jujur, terang-terangan, ini asli atau KW, Pak? Ini ori ini. Ini KW ini, jelas dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jujur terang-terangan maka diberkahi transaksi jual beli keduanya. Paham ya? Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu ba'ihima. Tapi kalau saling menyembunyikan, enggak jujur, dicabut keberkahan transaksi keduanya. Paham ya? Nah, kalau bilang asli asli, palsu palsu jangan bilang eh, ini aspal ini. Aspal atau aspal antum? Apa itu? Asli dari palsu. Asli dari palsu. Jadi dia nggak terang-terangan, dia lari dari apa? Lari dari kenyataan itu loh. Dia ingin menjual barangnya berlaku banyak yang ini asli dari palsu katanya. Gimana bilang asli asli palsu palsu, ori ori KW KW gitu loh. Jelas itu loh jual beli itu ya. Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya lagi. Ingat-ingat kesimpulannya tadi, jual beli majhul haram. Jual beli barang yang dia tidak memiliki haram. Menjualkan barang orang lain lain lagi pembahasannya. Karena menjualkan barang orang lain barangnya ada, dia hanya menjualkan. Paham belum? Masarkan barang orang lain boleh enggak? Boleh. Nah, ketika masarkan barang orang lain boleh enggak dia nyari, mencari untung dari dua pihak? Contohnya gini. Si A punya tanah, bilang tolong jualkan tanah anak itu satu hektar nggak usah mahal-mahal satu hektar itu 500 juta aja misalkan nah si B bilang siap katanya nah si B ternyata kan nanti kalau jualkan itu kan dapat apa dapat hadiah dari si A ada orang mencari tanah barang siapa yang bisa mencarikan tanah satu hektar dengan harga 500 juta terkasih bonus akhirnya si B ini bergerak dia bergerak nah ngomong sama si pencari tanah tadi itu, ada tanah satu hektar berapa? 500 juta. Dipertemukan clear jadi apa? jual beli. Si A dapat apa? Dua bonus. Dari pembeli tadi dapat bonus juga, dari penjual dari dari penjual juga dapat bonus. Itu boleh atau tidak tadi? Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja nambah kalau fikum. Karena apa? Karena lain pembahasannya yang jelas hindari jual beli barang yang enggak dimiliki. Paham ya? Hati-hati itu. Berikutnya wafin nikah, masalah pernikahan. Nah, masalah apa nih Ibrahim? Pernikahan. Perhatikan baik-baik. Wafin nikah lau tazawajal insanu bi'aqdin shighar. Bi'aqdin syighar. Bukan syighar ya, bukan pakai sad atau shin. Kanal al fasidan. Transaksi tersebut rusak. Syighar itu tukar menukar. Paham ya? Si A sama B itu bersahabat ya. Si A ngomong sama si B. Si A Eh, kamu mau nggak nikahi adikku aku nikahi kakakmu tapi nggak usah pakai mahar tukaran itu istilahnya ya tapi nikah ini tapi tanpa mahar syuhur tanpa mahar jadi si A menikahi adiknya si B si B nikahi adiknya si eh, kakaknya si A misalkan tapi tanpa mahar itu namanya syuhur itu hukumnya apa haram kalau dengan mahar boleh nggak Contohnya gini contohnya, tak lagi. Si A punya adik perempuan, Si B punya kakak perempuan. Si B ngomong sama si A janjian, si A, kamu mau nggak nikahi kakak perempuanku? Kemudian si A ngomong, Ana mau, tapi syaratnya kamu juga menikahi adik perempuanku. Paham ya? Tapi tanpa mahar gitu loh. Nikahnya tanpa mahar, tukaran gitu Itu syihor namanya. Itu haram. Nah, sekarang kalau dengan mahar boleh enggak? Apa? Yang Rajin? Boleh. Kalau oh, dengan mahar nggak masalah. Ipar-iparan enggak masalah kan ipar-iparan? Enggak masalah. Tapi apa yang dilarang itu cuman nikah syighar tanpa mahar. Paham ya? Tukaran tapi tanpa mahar. Paham loh maksudnya ipar-iparan tapi tanpa, tanpa mahar itu hukumnya haram. Kita lihat sini. Li'anna Nabi ya, saw wasallam naha an syighar. Karena Rasulullah saw melarang dari pernikahan syighar. Wa nikahu an yuzawwij insan mulyatahu ala an yuzawwij ala an yuzawwijahu al-akhar mulyatah. Artinya apa? Yaitu seseorang menikah, nah menikahkan apa? Salah satu dari keluarganya. Nah, dengan catatan apa? Nah, yang orang lain tersebut menikahkan dari keluarganya juga. Biduni mahrin, tanpa mahar. Au bi mahrin yang qus'an mahrin misliha ada. Atau dengan mahar tapi maharnya itu enggak sesuai dengan ke tradisinya, enggak sesuai dengan adatnya karena teman sendiri murah misalkan karena teman sendiri nggak usah pakai mahar misalkan. Karena teman sendiri maharnya dikurangi misalkan. Itu juga dilarang. Jadi kesimpulannya kalau dengan mahar, al mahar yang normal boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum boleh. Ipar-iparan tuh nggak masalah. Tapi kalau tanpa mahar, syighar tadi haram hukumnya. Paham ya? Hukumnya haram. Amma law zawwaja ahaduhuma al-akhar mahrin. adapun kalau seandainya salah satu keduanya itu menikahkan dengan yang lainnya dengan mahar, wa radiyat kullu minal mar'atain dan dua perempuan tersebut masing-masing ridha wa kana kullu minar rajulain kuf'an lil mar'ah dan memang kedua laki-laki tersebut juga setara sebanding cocok dengan perempuan tersebut fa hadza laysa bisyighar seperti ini bukan syighar illa ala ra'yi ba'd ahli ahli ilm kecuali apa berdasarkan pendapat atau pandangan sebagian ahli ilm yang rajih boleh yang rajih boleh ya ipar ipar-iparan enggak masalah paham ini esan ini ipar-iparan paham maksudnya boleh atau enggak tadi kalau kalau dengan mahar. Faham antum antum? Nam syighar, ewa. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Walau tazawwaja fil iddah lam yasih. Ini penting juga nikah kepada nikahi perempuan dalam keadaan perempuan masih iddah, masa iddahnya. Contohnya, perempuan ditinggal wafat, ditinggal meninggal apa? Ditinggal suaminya. Wafat suaminya ya. Masa idahnya berapa hari? Abdurrahman 4 bulan 10 hari. Baru 2 bulan langsung dilamar. Paham ya? Baru 2 bulan sudah dilamar. Nah, lamaran ini dikatakan batal karena dia melamar perempuan masih dalam idahnya. Selesaikan dulu 4 bulan 10 hari baru nikah. Paham ya? Atau contohnya, ada seorang wanita, dia diceraikan suaminya dalam keadaan hamil. Nah, saat hamil itu juga langsung ada orang lamar itu Eh? Wahai misalkan atau keluarganya, malah keluarganya dilamar gitu loh. Paham ya? Gimana boleh enggak nih? Enggak boleh, masa iddahnya sampai melahirkan. Setelah melahirkan, suci, tafadhal. Paham ya? Mau maju, tafadhal. Tapi kalau masih dalam iddah enggak diperbolehkan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Eh, kita lihat di sini. Liqauli ta'ala wala ta'zimu 'uqdatan nikah, jangan kalian mengharapkan untuk melakukan transaksi ikatan pernikahan hatta kita kitabu ajalah, sampai benar-benar catatan ketetapan itu sampai pada waktunya. Maksudnya iddah tadi itu. Sudah kita lewati masa iddahnya ya. Kalau diceraikan dalam keadaan tidak hamil berapa masa iddahnya? Nah, tiga kuru. Kuru itu mereka berbeda pendapat mengenai haid atau suci, tapi yang rajih Allah alam karena kembalikan kepada yang rajih yaitu kuru itu haid. Karena enggak boleh posisinya Naam barakallahu fikum. Naam e, posisinya apa ketika menceraikan dalam keadaan posisinya apa haid. Paham ya? Jadi haid itu enggak boleh ceraikan. Itu nanti namanya tolak bid'i namanya. Tolak apa? Bid'i. Setelah haid suci. Nah, ketika suci itu dia menceraikan boleh tapi jangan berhubungan badan. Ceraikan ketika suci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Bas rahimatullah alaih. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Mahu salah ya? Jadi tiga kali haid, enam ketika suci dia ceraikan. Nah, haid, suci, haid, suci, haid. Ketika suci itu boleh nikah sudah. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Mahum salah. Faham insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Tapi kalau diceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai kapan tadi? sampai melahirkan. Kalau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, bagaimana masa idahnya? Sampai melahirkan. Ditinggal suaminya dalam keadaan suaminya ini enggak menceraikan ya, ditinggal, meninggal dunia lah wafat. Masa idahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Jangan sampai tertukar ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi dikit lagi. Wal amsilah ala hadza katsirah. Contoh-contoh mengenai ini banyak sekali. Wa dalilul fasadi ma nuhya anhu minal ibadah qaulu sallallahu dalil yang menunjukkan rusaknya suatu perkara ibadah yang dilarang kok dikerjakan itu menunjukkan rusak dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarannya perintah dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak amalannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Wa amma dalil al-aqli, dalil secara akal kita lihat ala fasadi manuhi anhu yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang sudah dilarang kalau dia kerjakan rusak apa dalil secara akal anna manu manaha syari' anhu innama qusida nam innama qusida min al-abdi an tajannabahu wa la yaf'aluhu masyaallah setara akal ini Seluruh perkara yang syariat itu melarang. Ini tujuannya apa tujuannya? Tujuannya apa? Diinginkan dari hamba tersebut agar menjauhi larangan tersebut dan tidak mengerjakannya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Nah, tujuannya apa? Agar mengerjakan, agar meninggalkan larangan tersebut dan tidak mengerjakannya. Sehingga apa? Sehingga kalau dia mengerjakan, rusak amalannya gitu loh. Nah, fa idza sahahna fa idza sahahnahu fa hadza Kalau kita membenarkan, wah amalanmu benar nih kamu sholat menghadap kuburan itu benar sahih sholatnya. Itu berarti apa? Kita menyetujui. Menyetujui perkara yang diharamkan nggak boleh. Wal ikrar 'alal haram haram. Setuju terhadap perkara yang haram haram hukumnya. Bal yakunu mudaddan lillahi azza wa jalla Rasul ini sallallahu bahkan itu menjadi bentuk apa? Na'am barakallahu fikum pertentangan. Nah, melawan Allah dan Rasulnya. Li'anna nama nuhiya anhu syar'an fal matlub adamu dikarenakan suatu perkara yang dilarang secara syariat maka yang diinginkan adalah menghilangkannya meninggalkannya faida qadira faida qadira atau qadara faida qadira ya nah faida qadira an sahahnahu fahada ya'ni isbatah kalaulah ditakdirkan eh, kalaulah taruhlah kita mensahihkan mengatakan perbuatan sahih maknanya berarti menetap, menetapkan bahasanya sahih perbuatanmu salat menghadap kuburan sah-sah saja misalkan wa isbatuhu mudaddatun lillahi wa rasulih maka dia menetapkan tadi itu mengatakan sahih itu bertentangan berlawanan dengan dengan Allah dan Rasulnya faham belum kan ada larangan salat menghadap kuburan ada larangan salat menghadap kemana kuburan antum bilang salatmu sah enggak usah diulangi sah salatmu itu berarti kamu melawan Allah dan Rasulnya gitu loh seperti itu nah barakallahu fikum Wa dalil aqlin akhar, dalil secara akal yang lainnya. Annahu lamma nahas syari'u anhu alimna annahu la yardah. Secara akal, ketika syariat melarang itu berarti kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Taala tidak meridainya. Paham belum? Syariat ketika melarang, nah barakallahu fikum ketika syariat melarang, itu berarti menunjukkan bahwasanya apa? Syariat itu enggak ridha terhadap perbuatan yang dilarang tadi kalau dikerjakan. Ya wa ma la yardahu falaysa maqbulan 'indah suatu perkara amalan yang enggak diridhoi itu pasti kalau dilakukan enggak enggak apa diterima. Seperti kesyirikan. Kesyirikan Allah Taala ridha enggak kesyirikan? Enggak ridha. Nah, kalau dia mengerjakan kesyirikan, amalannya merdu tertolak. Kita lihat dalilnya. Qala Allah Taala Allah Taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika kalian kufur, maka sungguhnya Allah Taala zat yang tidak butuh kepada kalian. Wala yardhal ibadil kufur. Dan Allah Taala enggak ridha terhadap hamba-hambanya yang kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian syukur, Allah taala akan ridha terhadap kalian. Itu kesimpulannya barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kesimpulannya bahwasanya yang dilarang oleh syariat dalam suatu ibadah atau yang semisalnya kalau dia kerjakan maka akan rusak. Sehingga apa kembali ke kaidah asalnya apa? Al aslu fil nahyi yaqtadi al fasad. Hukum asal larangan itu kalau dikerjakan rusak amalan yang dia kerjakan tadi. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.